الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد خنبتنا بتنا عزكم الله Sekarang kita sampai pada pembahasan inti kajian kita pada hari ini. Yaitu meraih keberkahan di dalam mengais rezeki. Ini merupakan inti daripada bimbingan Islam terkait dengan bab ini. Ikhwanamtina'azakumullah ada beberapa perkara penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam mengais rezeki supaya usaha dia barokah syar'i. Yang pertama ialah antakuna niyatuhu fil kasbi salihatan yang pertama ialah niat dia di dalam mengais rezeki niat yang baik, niat yang salihah. Bagaimana bentuk-bentuk niat niatan-niatan yang baik dalam mengais rezeki? Disebutkan oleh para ulama beberapa bentuk. Yang pertama ialah al-qiyamu biwajibi nafsih wa wajibi ailatih wa man yaqum bimu'natih. Dia mengais rezeki dengan niat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Kewajiban terkait dengan pribadinya. Dia mengais rezeki dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kebutuhan orang-orang yang dia tanggung selama ini. Ini niat yang bagus, niat yang salihah. Yang kedua, di antara bentuk niat yang salihah dalam mengais rezeki ialah al-kafaf wal istighna'u bi talabihi 'anil nas. Dia mencari rezeki, mengais rezeki supaya tidak butuh kepada orang lain. Tidak mengemis-ngemis kepada orang lain. Cukup dengan usaha yang dia lakukan saja. Al-istighna anin nas. Niatan yang ketiga, dia mengais rezeki dalam rangka untuk bisa melakukan ibadah ibadah maliyah. Ibadah-ibadah harta benda. Seperti zakat, sodakoh, infak-infak untuk perkara kebaikan. Baik kebaikan dalam bentuk kemaslahatan, kemaslahatan khusus. Memberikan infak kepada fukara wal masakin. Memberikan infak kepada yang membutuhkan, yang do'afa. Atau semisalnya. Atau berinfak untuk kemaslahatan umum, bangun masjid, untuk bangun pesantren, dan hal-hal yang lain yang merupakan kemaslahatan umum untuk kaum muslimin. Dia punya planning semacam itu. Dia berupaya dengan harta yang dia miliki, dengan usaha yang dia cari untuk bisa melakukan, melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Bahkan lebih daripada itu Evan, ya dia kepingin haji, dia kepingin umroh dan segala macamnya dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Itu menunjukkan niatan dia ikhlas, niatan dia bagus. Yang keempat ialah dia mencari usaha-usaha yang tayyib sengaja sungguh-sungguh memilih usaha-usaha yang tayyib yang bagus jauh dari usaha-usaha yang haram, usaha-usaha yang khabis, yang jelek. Ini poin-poin yang disebutkan oleh para ulama dari niat-niat atau niat-niat yang salihah, niatun hasanah dalam mengais sebuah rezeki. Ini akan menjadi pijakan pertama keberkahan pada rezekinya. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjah Qulubil Abrar di halaman yang ke-52 dan setelahnya beliau mengatakan fa'awwalu barakatir rizqi ayyakuna muassasan 'ala taqwa wan niyyati salihah awal keberkahan rezeki seseorang ketika dibangun di atas ketakwaan dan niat-niat yang bagus, niat-niat yang salihah. Awal barakatul rizq. Barakallahu fikum. Ketika orang tadi barakallahu fikum dalam mengais rezeki, mencari usaha, menjalankan sebuah usaha, punya niatan-niatan seperti yang disebutkan di atas, maka semua pergerakan dia, tindak tanduknya, usahanya, upayanya itu dinilai ibadah kepada Allah. Dinilai takarrub sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Luar biasa. Dunianya dapat ternyata dinilai ibadah. Karena apa? Karena niatnya yang salihah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Kalau yang dia niatkan niat yang bagus terkait dengan mengais rezeki dengan poin-poin di atas, maka mendapatkan pahalanya barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis secara khusus ya ikhwan terkait dengan poin-poin di atas. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Kata Rasulullah, istighnau anin nas walau bisu siwak. Hendaklah kalian merasa cukup tidak butuh kepada orang lain walaupun hanya dengan sekedar satu gosokan siwak. Barakallahu Upayakan jangan sampai merasa perlu kepada orang lain. Jangan sampai merasa perlu kepada orang lain. Cukup dengan usaha sendiri. Walaupun sedikit segosokan siwak. Jangan sampai merasa butuh kepada orang lain. Ini hadis dikeluarkan Al-Bazzar dalam musnadnya. Juga dikeluarkan al fabrani Dan disahihkan oleh Syekhul Al bani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Barakallahu fikum. Ini hadis yang menjadi prinsip Islam dalam niat mengais rezeki. Satu di antaranya supaya kita jangan jadi pengemis. Jangan selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang selalu butuh, perlu kepada orang lain. Mandiri. Jadi orang yang mandiri. Barakallahu fikum. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Jangan butuh kepada orang lain walaupun segosokan siwak. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Kilabah. Abu Kilabah namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah. Beliau pernah menasihati Ayyub as Ini mereka semuanya adalah ulama tabi'in. Katanya Abu Kilabah, "Ya Ayyub, ilzam suqak fa inna fiha ghina 'anil nas wa salahan fitin. Wahai Ayyub, tetapi pasarmu yakni teruslah kamu berusaha di pasar jualan atau apa begitu terus kamu mencari usaha mengais rezeki sebab padanya ada upaya ghina aninas supaya kita tidak perlu kepada orang lain dan padanya ada kemaslahatan kesolihan untuk agama kita. Itu niatnya ya, ya. Niatnya supaya jangan menjadi orang yang selalu menjadi beban orang lain, mengemis buat orang lain, supaya mandiri dan untuk memperbaiki agama kita. Harta tadi digunakan untuk kemaslahatan agama juga, yakni untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan harta benda. Ini akar disebutkan oleh Abdul As-San'ani dalam Al-Musannaf dan juga yang lainnya dari banyak jalur ya ikhwan di asanida sahihah. Di kalangan para ulama tindakan mengais rezeki dengan niatan-niatan tadi. Ingat dengan niatan tadi bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyak harta, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan banyak usaha, betul-betul niatnya salihah Dipandang oleh para ulama tindakan itu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah-ibadah nafilah. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, nggak wajib. Baik itu sholat, atau siam, atau haji, yang nggak wajib. Barakallahu fikum. Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali dalam bukunya Al-Adab Syara'iyah, menukil ucapan Abu Ya'la al-Hambali. Beliau mengatakan, "Wal kasbu alladhi la yuqsadu bihi takathur wa innama yuqsadu bihi tawassul ila ta'atillah ta'ala min silatil ikhwan aw yasta'ifu an wujuhin nas fahuwa afdal fahuwa afdal lima fihi min manfaati ghairihi wa manfaati nafsih huwa afdal min at tafarrud ila talabil ibadah min as-siyam was-salah wal hajj. Luar biasa. Kata beliau rahimahullah, pengais rezeki yang tidak diniatkan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta. Mengais rezeki, mencari usaha tidak diniatkan untuk berbangga-bangga dengan banyak harta, dengan banyak usaha. Tapi diniatkan untuk bisa mentaati Allah Azza wa Jal. Seperti bisa menyambung hubungan dengan para ikhwah ikhwa yang lain, bantu-bantu mereka. Atau dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri. Jangan sampai mengemis kepada orang lain. Ini lebih afdal. Lebih afdal. Sebab padanya ada kemanfaatan untuk orang lain dan kemanfaatan untuk diri pribadi. Ini lebih afdal daripada orang itu fokus untuk beribadah sunnah. Baik itu sholat, ataukah puasa, ataukah haji. Barakallahu fikum. Ah, ya. Ini menggambarkan barakallahu fikum. Bagaimana kedudukan yang sangat tinggi yang namanya talabul ma'isyah dengan niat yang salihah. Tujuannya bukan dalam rangka memperbanyak Bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan jumlah harta, jumlah usaha. Tapi dalam rangka untuk niatan-niatan yang bagus-bagus tadi itu. Diriwayatkan oleh Al-Khalal dalam risalah beliau al hafru ala Tijarah wa isnaduhu sahih dari Muhammad ibnu Thawr rahimahullah dia menceritakan dulu Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah pernah melewati kami. Sementara kami sedang duduk duduk di Masjidil Haram. Duduk di Masjidil Haram. Maka Sauri rahimahullah bertanya, "Mayu jelisukum?" Kamu ngapain duduk di sini? Hah? Ngapain kok duduk duduk di Masjidil Haram semacam ini? Fanaqul kami mengatakan, "Fama nasma." Mau apa lagi? Mau mau aktivis apa lagi ya di sini duduk di betul Haram maka beliau mengatakan utlubu min fadlillah wala takunu iyalan 'alal muslimin mending kalian ini mencari fadilah Allah kalian cari fadilah fadilah Allah itu cari rezeki mengais rezeki sana dan kalian jangan menjadi beban kaum muslimin. Jadi muslimin masih sesuatu kepada mereka. Makanya fokus ibadah. Fokus untuk sholat. Fokus untuk puasa. Fokus untuk ibadah-ibadah sunnah. Tapi nggak pernah ada usaha mengharapkan pemberian kaum muslimin. Jangan. Sana. Ayo pergi semua sana. Cari rezeki sana. Ayo cari maisha. Cari maisha. Begitu dan jangan menjadi beban untuk kaum muslimin. Sehingga tujuannya apa ya Untuk mandiri supaya jangan menjadi pengemis, supaya jangan menjadi beban bagi masyarakat. Mandiri. Istighna anin nas dan niatan-niatan yang mulia-mulia tadi barakallahu fikum di kalangan para ulama itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah barakallahu fikum paham insyaallah ya nama ya. itu. hadza wadih ini yang pertama jadi tolong perhatikan niatnya innamal a'malu binniyat anda mencari usaha apa tujuannya kalau semata-mata mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan harta, selama itu mubah, ya cuma dapat mubahnya saja. Paham misalnya ya? Tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Tapi ketika niatnya dengan niat yang salihah, dengan poin-poin tadi, untuk kepentingan pribadi, kebutuhan pribadi, keluarga yang ditanggung untuk orang lain, untuk bisa ibadah-ibadah harta benda, dan dan dari niatan yang baik tadi, maka mendapatkan dunia, mendapatkan kemanfaatan pribadi, memberi kemanfaatan kepada orang lain, dan semua aktivitas kita selama mengais rezeki dinilai ibadah dalam Islam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadza mafhum. Yang kedua. Yang kedua yang membuat usaha kita barokah ialah takwa Allah tabaraka wa taala wa tarkuz ma'asi selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ini upaya satu membuat barokahnya usaha. Yang kedua inilah satu-satunya cara yang syar'i untuk melancarkan rezeki. Yang ketiga ini upaya syar'i untuk melanggengkan rezeki tadi. Barakallahu fikum. Supaya rezekinya barokah, supaya rezekinya lancar, supaya rezekinya langgeng, tidak cepat sirna. Itu dengan takwa Allah. Barakallahu fikum. Sehingga mengumpulkan dua kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dapat mengais rezeki. Kemaslahatan agama, kemaslahatan ibadah dapat. Tidak melupakan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wa Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat semacam itu, maka dia termasuk orang yang merugi. Barakallahu Berarti kalau ibadahnya tetap jalan, imannya terjaga, takwanya terjaga, perintah-perintah agama dilaksanakan, larangan-larangan agama ditinggalkan, takwa Barakallahu terus beramal saleh mentaati Allah Azza wa Jal juga berusaha dengan cara yang bagus maka dia menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia, tidak akan merugi dunia akhirat. Allah. Dalam sebuah ayat yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin di Al-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang efek positif ketakwaan ya Terkait dengan rezeki. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Lanjut. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi dan keluar dari semua permasalahan dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lancar rezekinya, Pak, dengan takwa Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, lagi terkait dengan penghuni sebuah desa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya seingat saya di kalimat di Al-Araf Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Masya Allah kesejahteraan, nah, kebahagiaan, rezeki melimpah dari atas, dari bawah akan dirasakan oleh kaum muslimin ketika mereka menjaga iman dan takwanya. Barakallahu Tidak ada satu perbuatan, satu amal pun yang bisa membuat rezeki barokah, membuat rezekinya lancar, membuat rezekinya terus langgeng, melebihi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Terutama bertakwa saat menjalankan usaha tadi. Laksanakan perintah-perintah agama pada usaha tadi. Jauhi larangan-larangan agama pada usaha tadi. Barakallahu itu Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, Ibn Nabi Syaibah dalam musannafnya, ibnu Majah dalam sunannya, bahwa Hasan dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengingatkan. Beliau mengatakan dalam sabdanya, Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibu. Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dengan sebab dosa yang dia lakukan dengan sebab dosa yang dia lakukan. Ini sabdanya Rasul. Sehingga kata para ulama, di antara tindakan-tindakan yang menutup pintu rezeki adalah dosa dan kemaksiatan. Barakallahu Nah, itu dirasakan oleh kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, biasanya lancar. Ini kok agak seret ini. Nah, introspeksi diri. Jangan-jangan ada dosa yang dia lakukan. Jangan-jangan ada maksiat yang dia kerjakan. Cek. Misalnya Rasul, seorang hamba diharapkan rezeki dikarenakan dosa yang dia lakukan. Maka dosa menutup pintu rezeki. Dosa menghancurkan semua usaha. Para keluarga Tinggalkan sejauh-jauhnya. Mungkin ada yang tanya, Mungkin ada yang tanya. Kalau dilihat kenyataannya Ustaz. Banyak loh orang-orang yang kita tahu mereka itu ya ahli maksiat. Ya. Maksiatnya jalan. Tapi rezekinya tuh yuk. Eh tenang Ustaz. Lancar melimpah ruah. Iya, ya, ya. Ada contohnya apa enggak ada di masyarakat? Ada. Buktinya Ada itu. Lain, lain, lain, lain. Berbagai macam bentuk dan rakam dosa yang mereka lakukan. Nyatanya, uh, omai mentereng, so. Rumahnya mentereng, mobilnya banyak, kaya, kaya Ustaz. Barakallahu itu. Apa jawabannya, ikhwan? Jawabannya itu adalah is istidraj minallah. Dia itu sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj, dilulu, dibiarkan. Semakin banyak dosa, semakin lancar rezekinya. Begitu dia nanti lalai, terlena, lupa dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada, maka suatu saat nanti Allah akan menghukum dia dengan hukumannya begitu berat yang membuat dia semakin tersiksa dengan itu. Kalau bukan di dunia, di akhirat nanti. Jangan merasa aman. Ha, itu termasuk makarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jal. Itu istidraj. Disebutkan dengan langsung dengan nas langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Jangan merasa aman. Mana nyatanya oh malah banyak rezekinya. Salah tuh hadisnya. La haula wala quwata illa billah. hati-hati, tidak lama lagi Anda akan mengalami suatu kondisi yang mengenaskan. Barakallahu Nama ya. Sehingga yang ini tolong camkan baik-baik berkah jadikan rezeki kita berkah dengan takwa kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah dengan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ada sebuah statement yang bisa dikatakan latifah sangat halus dan penting untuk dicermati ya. diriwayatkan dari al-imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'lama min aina asaba ar-rajulu malahu, fanzur fi ma anfaqah. Fa innal khabith yunfiqu fi saraf." Artinya, kalau kamu ingin tahu dari mana seseorang itu dapat hartanya, lihat untuk apa dia belanjakan. Kalau kamu kepingin tahu dari mana orang itu mendapatkan hartanya, lihat untuk apa dia gunakan, untuk apa dia belanjakan. Sebab yang namanya khabis, harta yang jelek, itu pasti dibelanjakan untuk foya-foya. Untuk israf. Barakallah itu. Ini diisahkan dengan latifah. Sesuatu yang unik dari pernyataan beliau rahimahullah. Namun perlu cermati. Bukan berarti ngajari antum suudon ya Jangan sebutkan kepada semua orang. Cek cek cek cek. Ini halal apa haram usahanya ini? Digunakan untuk apa itu? Hah? Cek cek cek. Jangan. Bukan. Itu alami. Ketika perkaranya masyhur, perkara yang sangat dikenal di tengah-tengah masyarakat, si fulan biasa berfoya-foya, si fulan biasa menghambur-hamburkan hartanya, si fulan, si fulan dan segala macamnya. Ketahui, itu mesti dapatnya nggak beres. Nah, dapatnya nggak beres nih dia Eva. Sebab kalau dapatnya itu betul-betul eh, halal, syar'i dengan keringatnya sendiri, uh eman-eman ya Itu digandol itu mana ya <laughs> ini ciri payah saya. Tapi kalau dapatnya nggak beres, dia nggak mikir oh, bukan punya dia. Yor gitu. Dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil menipu dan segala macamnya mudah Dia akan royal, fior-fioran, dia akan foya-foya, dia akan uh, menghambur-hamburkan harta. Karena merasa itu bukan dari jari payah dia sendiri. Barakallah. Itu alami, jangan sebutkan kepada orang lain. Hah? Barakallah itu. Ini pernyataan dari beliau rahimahullah taala sehingga supaya rezeki kita barokah dibangun di atas asas ketakwaan, asas ketaatan kepada Allah, asas amal saleh. Barakallahu fikum. Yang ke yang ketiga ini tidak kalah pentingnya dan ini merupakan yang paling penting dalam menjalankan usaha yaitu an ayyakunal kasbu halala usahanya harus usaha yang halal. Usahanya harus halal dari cara-cara yang halal. Sedikit pun tidak boleh dari perkara-perkara yang haram. Kasbul halal barakallahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya memandangkan para anbiya wal mursalin untuk memakan perkara-perkara yang tayyib dari usaha-usaha yang tayyib. Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim wahai para rasul hendaklah kalian memakan yang tayyib tayyib saja yang bagus-bagus yang halal-halal saja dan beramal solehlah kalian jadi disebutkan di Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk memakan yang tayyib-tayyib saja. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang tayyib-tayyib dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Yang tayyib saja. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 172. Barakallahu Juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Menghalalkan yang thayyib-thayyib untuk umatnya dan mengharamkan yang khabith, khabith yang jelek-jelek atas umatnya. Ini Al-A'raf 157. Barakallahu fikum. Ini semua menunjukkan ikhwan harus dari usaha yang halal. Ini harga mati. Titik nggak baik koma. Harus halal, usahanya halal, caranya halal, digunakan untuk perkara yang halal. Tidak diperbolehkan sedikit pun usaha-usaha yang haram atau dengan cara-cara yang haram atau dipergunakan untuk perkara yang haram. Harga mati. Harga mati. Barakallahu <clears throat> Ini namanya kasbul halal. Yang namanya halal definisinya barakallahu fikum ialah kullu ma ahallallah fahuwa tayyibun nafi' fil badani wad din. Segala sesuatu yang Allah halalkan itu perkara yang berma itu perkara yang mubah dan perkara yang tayyib yang bermanfaat. Manfaat untuk badan, manfaat untuk agama. Dan segala sesuatu yang Allah haramkan itulah khabith, perkara yang jelek, perkara yang jelek yang membahayakan, baik membahayakan badan atau membahayakan agama kita. Harus yang halal. Ingat kaidahnya hukum asal sebuah usaha adalah halal kecuali ada nafs nas dalil yang mengatakan keharamannya sehingga banyak yang halal cocok tanam halal ya jual beli halal bikin-bikin barang dijual produk-produk barang dijual halal selama tidak ada perkara-perkara yang haram apa saja ya yang haram? Kok oh, diem? Apa saja yang haram? Hal kan banyak. Berarti haramnya sedikit. Kira-kira apa saja yang haram? Ini usaha ini, bukan makanan. Usaha-usaha yang haram. Seperti yang mengandung unsur riba. Jelas. Allah mengharamkan yang namanya riba. Apa lagi ya ikhwan? Hah? Apa ini? Hah? Usaha dalam bentuk perzinaan, prostitusi. Dikarenakan dalam Islam diharamkan yang namanya perzinaan dan hal-hal yang yang mengandung penyimpangan-penyimpangan seksual. Yang lagi ter, yang lagi ngetar apa ya, Pak? LGBT. Ini semua diharamkan dalam Islam dikarenakan tindakannya begitu keji, begitu hina. Barakallahu Dan secara medis juga mengandung banyak penyakit. Tidak boleh mencari usaha dalam bidang ini. Dikarenakan nasnya jelas keharamannya. Nah, terkait dengan terkait dengan narkoba, jual beli narkoba, khamer, itu nama Islamnya. Khamr atau narkoba atau segala sesuatu memapukan Ini hukumnya haram. Dikatakan nas Islam tegas menyatakan haramnya khamr. Barakallahu Jangan mengatakan, loh, kan saya e, jual beli itu kan konsumsi pribadi. Saya kan tidak mengganggu orang lain. tuh. Jangan memandang cuma semata-mata ganggu orang lain dalam Islam yang membahayakan diri pribadi juga diharamkan. La barara wa la dirar. Tidak ada perkara yang membahayakan dalam Islam. Tidak boleh mengerjakan perkara yang membahayakan dalam Islam. Dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tidak boleh. Paham insyaAllah ya? Nah, apalagi ikhwan? Hah? Judi. Naam. Usaha dalam bentuk perjudian Nas Quran tegas mengharamkan segala bentuk praktek perjudian apapun namanya. Ah, tidak boleh, apa Apalagi pencurian, apalagi penipuan, apalagi segala sesuatu yang memadaratkan pribadi atau orang lain. Langsung menyebutkan poin-poinnya gitu apa gitu ya, Pak usaha yang masyhur di kalangan uh, umat ini. Hmm, kone. Dan al-muhim dari perkara-perkara diharamkan dalam Islam. Itu semua harus ada nafs dalilnya. Jadi ada nafs dalil yang tegas mengatakan haram, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Paham ya? Maka kembali kepada yang halal. Wal halal kathirun wasi' yang namanya perkara halal, usaha yang halal buahnya luas. Jangan nyari yang haram-haram ya. Hmm, antum jangan tertipu dengan ucapan sebagian orang. Jangankan yang halal, haram aja susah. Nah, itu dikarenakan dia nggak memiliki ilmunya. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh Mencari usaha yang halal ini fadilahnya luar biasa besar. Di kalangan salaf, di kalangan kaum salaf terdahulu, mencari usaha yang halal itu pekerjaannya para pahlawan. Pekerjaannya kaum pemberani. Namanya Amrul Abtal. Disebutkan oleh Sufyan Thawri rahimahullah Beliau mengatakan alaika fi amalil abtal al kasbu minal halal wal infaqu al iyal. Hendaklah kamu bekerja melakukan tindakannya para pahlawan. Tindakannya kaum laki-laki pemberani. Apa itu? Mencari usaha yang halal dan menghidupi keluarga. Ini laki-laki yang penuh tanggung jawab. Para laki ini disebutkan oleh Abu Nu'aim, dalam Hilyatul Aulia wa isnaduhu sahih. Juga diri, disebutkan dari Muhammad bin Wasi' dia pernah berkata kepada Malik bin Dinar. Kata Muhammad, Malik la abu abtal. Kenapa kamu ini? Tidak bisa bersaing, bertanding melawan para Eh, pahlawan-pahlawan tadi, orang-orang yang kuat-kuat tadi. Dia tanya, ma muqara'atul abtal?" Apa itu? Tanding uh, bisa mengalahkan orang-orang uh, semacam itu. Katanya Muhammad Ibnu Wasi' al-kasbu minal halal wal infaqu al iyal. Caranya cari usaha yang halal dan hidupi cukupi kebutuhan keluargamu. Barakallahu fikum. Ini disebutkan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Barakallahu fikum. Luar biasa ya. Jadi orang-orang yang selama ini mengais rezeki yang halal, ingat yang halal. Ini para pendekar. Nah, ini para pahlawan. Ini orang-orang besar, rejal. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan dia memilah dan memilih usaha. Tidak sembarangan. Dicari yang halal. Dia tidak memandang besar, sedang, kecilnya usaha. Yang dia pandang itu adalah kehalalannya. Barokah. barokah itu. Walaupun dia harus masuk ke hutan mencari kayu bakar, dia ikat, dia uh, angkat di punggungnya, datang ke pasar, dia jual kayu bakar padi dapat uang sekian. Berapa harga kayu ya Fandu? Masa-masa. Kalau kayu untuk bikin bangunan mahal. Ini untuk masak-masak, nggak seberapa. Paling dalam sehari dia mungkin mendapatkan 10 ribu, 20 ribu, 25 ribu. Tapi dia kerjakan itu. Kenapa? Ini perkara yang halal. Hada tatal Hada syuja' Inilah yang namanya pemberani, laki-laki. kalau ikut. Tidak sembarangan. Hah? Dia punya apa-apa. Yang dia punya hanya ah, sebuah sebiji becak, Ah, dia kais. Ah, dia injak becak tadi itu. Barakallahu untuk mencari rezeki yang halal, tidak mau mengemis, tidak mau meminta-minta, dan mengharapkan orang lain dan mengantukan kepada orang lain dan menjadi beban bagi yang lain. Oh, sejak sekarang, masya Allah ya kan, ada apa ada mesinnya ya, bentor, namanya becak motor ya. Oh, dulu kalau menggunakan kaki, masya Allah, sekarang, eh, nah, sekali jalan sepuluh ribu. Nah, sekarang becak usahanya bagus ya kan itu bisa mengalahkan uh, eh, PNS yang baru masuk deh ya kan. Nah ya, yang baru masuk. Ada kelas itu, Nah dia sehari beca dapat 100, 200 ribu. kali Kalikan sebulan enam juta. Wih itu mengalahkan gaji. nah ya kan. Ada kelas itu ya. Alhamdulillah. Intinya dia cari rezeki yang halal. Batal ya ikhwan. Ada fatal. Barakallahu fikum. Nama ya ikhwan. Disebutkan oleh para ulama kita ya mengais rezeki yang halal semata-mata mencari yang halal itu termasuk upaya ibadah kepada Allah termasuk tahqiqul ubudiyyati lillah merealisasikan ibadah kepada Allah Azza wa Jal ibadah dalam bentuk mencari rezeki yang halal. Ingat yang halal, tidak sembarang rezeki. Barakallahu fikum. Ada sebuah pernyataan dari Al-Imam al zahabi rahimahullahu taala. Dalam kitab beliau Siyar A'lami Nubala, Asyar. Di jilid yang kedua halaman 570. Beliau mengatakan minat tafarrudhi lil ibadah as-sa'yu fis sabab. Termasuk upaya fokus ibadah ialah mencari usaha, mencari sebab mendapatkan yang namanya rezeki. Wala siyama liman lahu iyal. Terutama yang sudah punya keluarga. Bayangkan, mencari eh, rezeki mengerjakan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal itu termasuk tafarruh lil ibadah termasuk fokus ibadah luar biasa belum bahkan hadisnya Rasul Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna afdala ma akala rajulu min kasbi yaminih sesungguhnya yang paling afdal dari apa yang dimakan seseorang dari apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri paling afdal. Barakallahu fikum. Ini ucapannya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ketika itu mencermati Allah. Ketika orang itu betul-betul selektif mencari usaha. Dia hanya mencari usaha yang halal. Maka dia sesungguhnya sedang beribadah kepada Allah dengan ubudiyah, kalbiyah, ibadah hati. Dan dengan ubudiyatul jawarih anggota badan ah, antum sama saya baru sabi ya, orang yang selektif mencari usaha yang dia cari hanya usaha yang halal dengan cara yang halal itu termasuk ibadah hati Hah? dari si ikhwan yang pertama niatan dia niatan dia hanya ditujukan untuk mencari harta yang halal. Kemudian semangatnya dia, raghbah, motivasi dia, semangatnya dia untuk mencari perkara yang halal. Kemudian dia merasa takut, khosyah, terjatuh dalam usaha yang haram. Kemudian mahabbah tuh, dia sangat mencintai, sangat memuliakan, sangat menghormati usaha yang halal. Ini semuanya pada hati, iradah, raghbah, khasyah, mahabbah, ta'zim. Ini semua ibadah qalbiyah. Secara nggak langsung dia beribadah kepada Allah dengan ibadah hati. Juga dia termasuk orang yang sedang berupaya ibadah dengan ibadah dengan ibadah, ibadah dengan ibadah anggota badan. Seperti sa'yuhu fi kasbil halal dunal haram. Usaha dia. Usaha dia untuk mencari yang halal bukannya haram. Barakallahu Kemudian dia mengajak orang lain dakwah ya. Mengajak orang lain untuk mencari perkara-perkara yang halal saja. Lalu dia juga memberikan warning, peringatan kepada orang lain. Hati-hati dari perkara yang haram, hati-hati dari perkara yang namanya syubhat. Itu ibadah jawarih adanya sa'yun, usaha, adanya dakwah, adanya upaya memberikan peringatan. Ini semuanya adalah ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan para ulama semuanya sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama kita bahwasanya kasbul halal, mencari usaha yang halal termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Sebab mencari usaha yang halal termasuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan juga ya ikhwan sebagai tambahan. Nama ya ikhwan sebagai tambahan. Dulu para ulama salaf. Dari kalangan para sahabah, para tabi'in dan tabi'in. Mereka mengais rezeki yang halal. Mereka mengais rezeki yang halal. Mendapatkan kelapangan rezeki itu semua mereka pergunakan sebagai upaya untuk menegakkan agama Allah sebagai upaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala aunan ala din barakallahu Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah meriwayatkan menukilkan dari para sahabat beliau mengatakan kanu yarawna sa'ah aunan ala din Dulu kaum salaf, para sahabat memandang kelapangan rezeki yang halal itu dipergunakan untuk membantu perjuangan agama ini. Para kelas itu. Dan ada sebuah e, perbincangan antara dua imam besar pada masanya terkait dengan bab ini para kelas yang sangat banyak faedahnya disebutkan al Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam tarikh Baghdad perbincangan antara Fudhal bin Iyad rahimahullah Fudhal bin Iyad dan Abdullah bin Mubarak Barakallahu Fudhal bin Iyad ini alim dan ahli ibadahnya orang Hijaz Makkah ah, Ibnu Mubarak ini alimnya Khurasan suatu kali Fudhal bin Iyad rahimahullah berkata kepada Ibnu Mubarak Katanya Fubail, "Ya Ibnu Mubarak, innaka ta'muruna biz-zuhdi wa taqalluli wal-bulghah." Wahai Mubarak, engkau selama ini memerintahkan kami untuk zuhud, merasa cukup dengan harta yang sedikit, cukup dengan kebutuhan primer saja. Tapi wanaraka ta'ti bil badai' min biladi Khurasan ilal baladil haram. Tapi nyatanya saya melihat engkau mendatangkan barang dari Khurasan dibawa ke Mekah. Katanya suruh zuhud. Nah kok kamu usahanya besar seperti itu? Kata Ibnu Mubarak rahimahullah. Ya Aba Ali. Ini kunyahnya Fudail bin Iyad. Ya Aba Ali. Wahai Abu Ali innama fa'altu dha li'asuna wajhi wa ukrimu biha irdi wa asta'inu biha ala ta'ati rabbi la ara lillahi haqqan illa sara'tu ilaih hatta aquma bihi wahai Abu Ali aku ha, aku berbuat semacam ini ha, mencari usaha membuat sebuah usaha berdagang, berniaga. Aku lakukan ini semua untuk satu menjaga wajahku supaya jangan jadi pengemis, supaya jangan meminta-minta kepada orang lain. Saya jaga wajahku. Dan untuk memuliakan kehormatanku. Barakallahu itu. Dia seorang alim, seorang ulama, ha? supaya kehormatan terjaga, cari usaha. Dan aku pergunakan untuk mentaati Rabbku, mentaati Allah Azza wa Jalla. Tidaklah aku melihat ada satu hak dari hak-hak Allah Azza wa Jalla melainkan aku bersegera untuk melaksanakannya. Ada hak apa? Langsung kerjakan, langsung amalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Katanya Fadil ibn Iyad rahimahullah, "Ma ahsana dha Intam dha. Ma ahsana dha intamma dha. Alangkah bagusnya ini apabila telah sempurna niatan-niatan tersebut. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, sehingga yang namanya kasbul halal ini merupakan perkara yang begitu besar. Perkara yang begitu agung, begitu mulia. Dan di zaman sekarang ini ikhwan azakumullah mencari perkara yang halal dikatakan agak rumit dikarenakan sudah tersebar yang namanya usaha-usaha yang haram di tengah-tengah masyarakat. Tersebar usaha yang syubhat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika seorang muslim betul-betul dia memilah memilih betul-betul selektif dia mencari yang halal saja dengan cara yang halal saja maka insya Allah dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dunia dapat eh, ibadah juga dapat akhirat juga dapat agama juga dapat semuanya dapat dan dia mendapatkan banyak fadilah fadilah yang ada apalagi disertai dengan niatan-niatan yang salihah tadi dan tujuan tujuan yang mulia tadi maka insya Allah rezekinya itu akan barokah rezekinya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menjadi rezeki yang halal, rezeki yang tayyib, rezeki yang nafi', rezeki yang mubarak, yang barokah dan akan membawa kebaikan untuk dia, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk amal solehnya, kebaikan untuk agamanya dan tentu kebaikan untuk akhiratnya nanti. Perlu diingat ya ikhwan, usaha yang haram itu menyebabkan doa kita tidak makbul. Nah, usaha yang haram membuat doa kita tidak makbul. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba." Sesungguhnya Allah zat yang tayyib, tidak menerima kecuali dari yang tayyib. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum muminin sebagaimana perintah kepada para mursalin Allah memerintahkan para rasul, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat wa wa'malu salihah." Wahai para rasul, makanlah perkara-perkara yang thayyib. Juga Allah mengatakan memerintahkan kaum mukminin, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai, yang, wahai orang yang beriman, makanlah yang thayyib-thayyib saja. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang laki-laki yutilus safar lama musafir as'atha aghdara kusut masai rambutnya acak-acakan berdebu dikarenakan yang namanya safar tadi mudu yadaihi ila sama dia mengangkat tangannya ke langit berdoa dia memanggil ya Rabbi ya Rabbi wahai Rabbku wahai Rabbku kata Rasul wa mat'amuhu haram tapi makanannya haram wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram dan dia dikasih makanan dari perkara yang haram, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Anda perhatikan di sini azakumullah, laki-laki ini barakallahu fikum. Pada dia ada sebab-sebab makbulnya doa. Satu, musafir Hah? Dua as'asa akbar. Kusut masai berdebu karena safar. Tiga. Hah? Mengangkat tangan dalam berdoa. Empat. Memanggil nama Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sudah melakukan sebab makbulnya doa. Tetapi semua ditolak. Tertutup pintu doa. Tidak dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jal. Apa sebab? Dikarenakan perkara yang dia makan haram, hartanya haram, usahanya haram, makanannya, minumannya, pakaiannya, semuanya haram. Rasul mengatakan bagaimana mungkin dimakbulkan. <clears throat> Ini bahayanya perkara haram. Disebutkan faedahnya terkait dengan hadis ini, ya ikhwan, oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, فلما كان الأكل حلالا فلما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا maka ketika makanannya itu halal maka amal solehnya makbul diterima oleh Allah Azza wa Jalla tapi Kalau makanannya tidak halal, maka bagaimana mungkin amal dia diterima oleh Allah Azza wa Ini yang yang harus camkan baik-baik ya Ternyata usaha yang halal betul-betul berkaitan erat dengan amaliyah kita, dengan iman kita, dengan takwa kita kepada Allah. Sekali lagi jangan sedikit pun dekat-dekat dengan perkara yang haram atau dekat-dekat dengan perkara-perkara yang syubuhat Fallahul musta'an. Dan yang terakhir <clears throat> jam setengah dua ya Pak. Masya Allah. Anak kira jam berapa ini? Nah, ah. dan yang terakhir Warahmatullahi wabarakatuh. ialah al-qanaah wal iktifa bil yasir. Ini penting. Harus memiliki sikap qanaah menerima apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Merasa cukup dengan rezeki yang sedikit asalkan dia halal. Ini penting. Kona'ah. Kalau tidak ada kona'ah kemaru. itu bahasanya. Itu bahasa orang kona ya, Kasar lah bahasanya ini Hah? Kemaru ya, Serakah harus ah atoma, masya Allah, harus ada kona'ah. Al-ibtina bima Allah merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Inilah sumber asas kecukupan, asas kekayaan. Kaya yang asli itu kaya hati, kona'ah. Apa kata Rasul? Laisal ghinan kasratil arab Walakinnal ghina ghinah Al-qalb. Yang namanya kaya itu bukan kaya materi. Tapi yang namanya kaya, kaya hati. Yaitu qanaah Ketika Anda kona'ah, merasa cukup dengan rezeki tadi, Anda menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Tidak ada keluh kesah, tidak ada rata pangis, tidak ada kegelisahan, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Jiwa akan tenang, jiwa akan tentram, jiwa akan damai dengan yang namanya qanaah. Ghina. Barakallahu Cukup. Disebutkan dalam sebuah hadis ini merupakan sebab mendatangkan falah, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung salah orang yang masuk Islam. Alhamdulillah kitanya muslim. ruziqa kafafa dikasih rezeki yang cukup tidak kurang, tidak lebih. Cukup. Barakallah itu. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Falah, bahagia, beruntung, tentrem, adem, ayem. Barakallah itu. Buka dompet 50 ribu. Alhamdulillah. Cukup untuk sehari dua hari. Ya, Masya Allah. Eh, gimana besok? Pikir besok. Ya kan usahanya lanjut. Kan nggak diem saja. Hah? Tenang dia. nanda gelisah. Aduh gimana ini? gimana ini? Aduh, puluh ribu. Bisa makan apa ini? Oh, lo kok bingung? Rezeki sudah diatur, dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Wama min jasadin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan atas Allah rezekinya. Lantamu tanah nafsun hatta tastafiya rizqaha. Sebuah se, sebuah jiwa tidak bakal mati sampai menepati me rezekinya. Selama Anda masih hidup ada rezekinya jangan khawatir. Tawakal dan ikhtiar. Jadi Alhamdulillah 50 ribu Senang, senang dia. Hah? Besok usaha lagi. Hah? Alhamdulillah 75 ribu naik lagi. Tenang, ibadah lancar, muamalah bagus, akhlak mulia. Haraplah itu. Tenang. Hah? Itu dikarenakan memiliki jiwa qanaah. Merasa cukup barakallahu fikum. Yang dimakan juga begitu. Hah? Makan gulai kentang. Oh, <laughs> itu spesial ini kayak aja ya. Ada nggak gulai kentang? Nah, ada lagi. Halo. Eh, Jangan dikira dalamnya ada ada dagingnya enggak. Kentang toh pak ini pak. Gulai isinya kentang. Ya dikarenakan lagi murah kentangan tempatnya kentang. Alhamdulillah disyukuri. Hah? tempat yang lain tidak bisa beli kentang mahal ya Pak. Hmm, eh, para keluar itu. Hah? Jika dia merasa bersyukur luar biasa. Yang dia pikir bagaimana uh, akhiratnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana menjaga iman dan takwa dia kepada Allah Azza Di Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah saw. "Man kana hammuhul akhirah." Man kana hammuhul akhirah. <clears throat> Eh, gimana lafadznya ya kan? Allah musta'an. Oke. Okay? lagi sebelumnya Ustaz? Eh, man kana hammuhul akhirah jama'allahu qalbah. Nah, jama'allahu qalbah uh, wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Wa wa tatfu dunya wa hiya rafimah. Barang siapa yang hammu yang harapan dia planningnya dia. Eh? Akhirat Allah ah, jama Allahu syamlah Allah akan mengumpulkan semua perkara dia. Tidak pakai tentang perenang. Wa ja'ala ghinahu fi kalbi, Allah akan jadikan rasa kecukupan dalam hatinya dia. Wa tadfud dunya wa Dan dunia akan datang kepada dia dalam kata dunia benci kepada dia. Ngalir terus rezekinya. Hah? Cukup dia merasa cukup kaya dalam hatinya. Perkara dia selalu ngumpul bagusnya centang pernak. Wa man kana hamuhu dunya syattatallahu syamlah. Syattatallahu syamlah wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan barang siapa yang harapan dia, planning dia, cita-cita dia semata-mata dunia, Allah Azza wa Jal akan centang permangkan semua urusan dia. Allah akan jadikan kefakiran selalu di pelupuk matanya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya. Kecuali yang sudah ditetapkan saja untuknya. Barakallahu. Qana'ah. Barakallahu dengan apa yang ada. Kemudian tujuan kita yang paling inti adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Barakallah. Insya Allah barokah. Insya Allah menjadi hamba yang tentrem, adem, ayem, walaupun yang hafal sedikit. Dan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika mendapatkan harta yang berlimpah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan jangan lupa ya kawan ya, ketika mencari usaha harus beristianah. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mohon kemudahan kepada Allah, mohon rezekinya kepada Allah, kelapangan rezekinya kepada Allah dan memohon supaya rezekinya barokah. Semuanya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Semangat mengerjakan yang manfaat dan mohon pertolongan kepada Allah semata dan jangan merasa lemah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai jam berapa? Setengah dua lebih. Insyaallah. Pertanyaannya panjang-panjang ya jawabannya ya.